Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Besok masuk jam setengah delapan ya. Sentuhur mau ada acara. Jadi mulainya setengah delapan sampai duhur raja setengah delapan ya. kita lanjutkan ikhwatibillah bab berikutnya jawazul intisab ila salaf wa talaqub bisalafiyah Bismillahirrahmanirrahim قال المؤلف حفظه الله ثالثا جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية من المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف awid da'wata ila salafiyah innama hiya da'watun ila al-islamil haq wa ila sunnatil mahdah wa da'watun ila al-audati ila al-islami kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashabuhu al-kiram ridwanullahi alaihim fala syakka anna hadhihi da'wata da'watu haqqin wal intisab ilaiha haqqun minal ma'ruf bahasanya adalah jawazul intisab bolehnya kita bernasab atau intisab ila salaf kepada salaf sehingga menggunakan istilah salafi. Saya salafi. Ana salafi. Kami salafiyun. Atau bertalakop di salafiyah atau bergelar <coughs> dengan gelar salafiyah, dawah salafiyah, manhaj salafiyah dan semisalnya bolehnya kita menggunakan dengan lakop-lakop yang demikian. Kenapa? Beliau terangkan di sini. Minal ma'ruf telah menjadi perkara yang dikenal atau diketahui anna dakwah ila tiba salaf bahwa dakwah mengajak untuk mengikuti salaf atau dakwah ila salafiyah atau dakwah mengajak kepada salafiyah mengikuti salaf itu innama dakwatun ilal islam al haq sesungguhnya dakwah mengajak para salaf itu adalah dakwah mengajak kepada ilal islamil haq kepada Islam yang hak Islam yang sesungguhnya Islam yang murni Islam yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila sunnatil mahdhah dan semata-mata mengajak kepada sunnah tidak kepada yang lainnya sehingga dakwah ini dakwah yang paling bisa dipertanggungjawabkan yaitu dengan dasar-dasar dari kitabullah dan sunnah nabi kemudian dari asar para salaful ummah wa da'watun ilal audat ilal islam kama ungsila ala nabi sallallahu dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada kembali kepada Islam seperti yang diturunkan Islam yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watalaqahu anhu ashabuhul kiram dan dakwah ini mengajak kepada Islam yang diturunkan kepada Nabi yang para sahabat mengambil ilmunya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala syakka anna hadhi dakwah dakwatun hak. Maka tidak syak lagi bahwa bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar karena mengajak kepada Al-Qur'an, As-Sunnah seperti waktu Allah turunkan yang para sahabat mengambil Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wal intisab ilayya haqqun dan bernasab kepada dakwah yang seperti ini adalah ada perkara yang hak, perkara yang dibenarkan. Terus وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري والإمام أبو عبد الله بن بطه الأكبري والإمام أبو القاسم إسماعيل إسماعيل بن محمد الأصبهاني Terus ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة دعوة من بعده مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس Waqad kana liaimatil Islam min ahli sunnah dan sungguh para imam-imam pembesar-pembesar para ulama kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah mereka ini al-asarul kebir memiliki pengaruh yang sangat besar fidak wati ila sunnah dalam dakwah mengajak manusia kepada sunnah wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim dan dakwah mengajak kembali kepada jalannya salaf dan kembali kepada manhajnya para salaf wal iqtida'u bihim dan <coughs> dakwah mengajak kepada mencontoh para salaf. Wa min haula'i al-a'immah di antara para imam-imam yang sangat menonjol dalam mengajak kaum muslimin agar kembali kepada manhaj salaf, tariqah salaf, bermencontoh mereka adalah imam ahli sunnah wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad bin Hambal Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Husayma, Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Ashuri Imam Abu Abdullah eh, ibn Battah al-Uqburi Al-Imam Abdul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya yaitu Al-Imam Ibn Qayyim kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab kemudian Aimatul Dakwah setelahnya ini memiliki andil yang sangat besar mengembalikan umat untuk kembali kepada manhaj salaf, tarekah salaf, mengikuti mereka dalam beragama sehingga tidak mengajak kepada taasub madhab, taasub kepada saksi, taasub kepada pribadi, taasub kepada golongan, taasub kepada partai, tapi mengajak murni kepada kitab dan sunnah sehingga menegakkan agama dengan kembali kepada dasar aslinya Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah alim jami'an dan para imam-imam yang mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah alim jami'an mimma anda ila duhuri ittijahi salafi ala murid tarikh ala murid tarikh yang mereka ini memiliki andil besar untuk menampakkan <coughs> yaitu dakwah salaf menggiring mereka untuk benar-benar yaitu mengikuti para salaf sesuai kemudian perjalanan waktu yang ada yastaski usus adinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasuli di mana mereka menyirami generasi ini yakni mereka menyirami generasi ini dengan yakni dasar-dasar agama dan akidah yang semuanya terambil dari kitab dan sunnah Rasulullah SAW wasirati salafi salih min sahabah wa tabi'in wa tabi'ina lahum min al quruni al salasah al-mashud laha bil khairiyah yang mereka menyirami umat ini dengan siraman akidah dan pokok-pokok agama yang semuanya terambil dari kitab dari sunnah dari sirahnya para salafus salih, dari kalangan para sahabat, tabiin, tabiin, tabiin yang mereka itu adalah ahlul qurni salasa. Mereka para yakni penghuni kurun yang utama yang disaksikan akan kebaikannya, kebaikan agamanya, ilmunya, akidahnya wa yuqawimu kulla tiyarin bid'iyyin dan mereka itu menentang, membantah setiap seruan kepada bid'ah yakhruju an hadhil usus yang keluar dari asas-asas agama, keluar di asas-asas dakwah salafiyah. Mereka dikenal dengan selain menyebarkan al-haq, dasar-dasar agama yang hak, mereka juga membantah alul bidah. Sehingga hampir semua para ulama salaf mereka memiliki bantahan kepada ahlul bidah sedikit atau banyak. Terus. إذا urifa ذلك فنعود إلى ila وهو جواز wa إلى السلف intizabi بالسلفية. Ya, wa talaqqubi idza iya, urifa dzalik apabila ini telah diketahui, dikenal bahwasanya ada di kalangan para imam itu yang betul-betul getol mereka mengajak kembali kepada manhaj salaf termasuk bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah taala mereka dan murid-muridnya begitu sangat gencar mendakwahkan manhajus salaf termasuk ke negeri kita ini Syalbani, murid-muridnya ada Sali, ada Salim, ada semosa kemudian ada masai yang lainnya yang mereka sangat dikenal menyerukan dakwah kembali kepada salaful ummah menuju kepada kemurnian yakni kembali kepada kitab dan sunnah dengan mana salaful ummah membebaskan dari segala pelenggu-pelenggu hisbiyah eh, ini adalah diantara silsilah para ulama yang mengajak kepada dakwah yang hak yang mulia ini jadi manhajus salaf maka apabila ini telah dikenal kita kembali kepada pembahasan yaitu jawazul intisab ila salaf wa talaqub bisalafiyah bolehnya kita bernasabkan kepada salaf dan bolehnya kita berlakob bergelar dengan salafiyah ini pengikut para salaf dalam dakwah kita يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزل, واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا Iya. Di antaranya kata Syekhul Islam beliau mengatakan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la aiba ala man athhara madhhab salaf tidak ada celanya, tidak ada aib dan celanya. orang yang mereka menampakkan madhab salaf saya bermadhab salaf artinya saya mengikuti generasi para salaf <coughs> Wantasabi ilaihi dan dia bernasab kepadanya waktasa ilaihi bersandar kepadanya bal jibu qubulu dalik. bahkan wajib kata beliau kita menerima ini sebab para salaf karena salaf itu tidak lain adalah mengajak para kitab dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat salaful ummah fa inna madhabas salaf la yakunu illa haqqan karena mata salaf tidak ada lain kecuali kebenaran itu sendiri sehingga orang mereka menolak untuk kembali kepada manhaj salaf artinya menolak untuk kembali kepada Islam yang lurus terus وقال السمعاني في الأنساب صفحة الثالثة المجلد الثالث صفحة الثالثة وسبعين بعد مئتين السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم السمعاني beliau mengatakan dalam Kitab beliau Al-Ansab jilid 3 halaman 273 As-Salafiyu dengan sinnya fathah sin sa dan walam juga lamnya ini uh, walam wa alfa sa ini sin lam fa hadi nisbah ila salaf ini adalah nisbat kepada salaf wantihal wantihalu madzhabihim dan <coughs> mereka menempuh mazhabnya para salaf ala masami'tu minhum sesuai dengan apa yang aku dengar dari mereka intinya salafi adalah nisbat kepada as-salaf dan ungkapan ini ungkapan yang telah dikenal para ulama uh, pada zaman dahulu terus وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني السابق وعرف به جماعة wa atlaqa Syekhul Islam ibnu Taimiyah laqab salafiyah fi ba'di musannafatihi ala ulaika alladziina qalu biqauli salafi fil fauqiyah al Asir beliau <coughs> ketika menjelaskan tentang perkataan As-Sam'ani yang tadi di atas tadi ini wa urifa bihi jama'atun dan dikenal dengan nisbatnya mereka kepada salaf ini mereka dikenal dengan itu sebagai jamaah yaitu jamaah yang disebut Nabi dengan wayal jamaah mereka adalah jamaah yang selamat dari bid'ah bid'ah yang mereka berbeda dengan para firaquddalah yang mereka di atas al-haq ini dikenal dengan nasabnya mereka nisbatnya mereka kepada salaf kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau menyebutkan tentang lakop salafiyah dalam sebagian musonafati beberapa karangan beliau dengan ungkapan ini ala haula alladzina qalu biqauli salaf fil faqiyah yaitu terhadap orang-orang yang mereka mengucapkan biqauli salaf dengan pendapat-pendapat salaf fil faqiyah dalam pembahasan tentang faqiyah yaitu tentang Allah ada di atas atau tentang keberadaan Allah di atas langit atau di atas arsy belum mengatakan ini membawakan ucapan orang yang mereka mengatakan salaf, salaf, salaf, salaf, salaf. Arti kita boleh nisbat kepada ini para salaf. Dan itulah yang seharusnya dilakukan setiap muslimin menisbatkan kepada salaf. وقال الذهبي رحمه الله في سير مجلد الثاني عشر صفحة ثمانين بعد ثلاثمائة فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا Al Imam Ad-Dhahabi beliau mengatakan dalam siar ya siar Al Mundawan Bala juz 12 halaman 380 ada bisa dimatikan enggak? Ada bisa dimatikan anunya. Al-Imam Adhabi beliau mengatakan mengomentari tentang seseorang falladhi yahtaju ilaihi al-hafidh yang dibutuhkan oleh seorang hafib atau seorang di mendapatkan gelar hafib, al hafid itu harusnya bagaimana ayyakuna taqiyan dia hendaknya orang bertakwa zakiyan orang yang zaki cerdas Kemudian diantaranya salafian, Dia harusnya seorang salafi. Artinya bukan khariji, bukan jahmi, bukan as'ari, bukan syi'i, bukan sufi, bukan yang lain-lainnya. Tapi mereka adalah seorang salafi. Hendaknya dia berakidah salafiyah, permanat salafiyah. Ini untuk mendapatkan gelar al-hafidh seperti umpamanya al-hafidh bin atau al-hafidh fulan. Hendaknya mereka memiliki kriteria yang seperti ini. وقال رحمه الله في السير جزء السادس عشر صفحة السابعة وخمسين بعد, بعد أربعمائة أن الدار قطني رحمه الله لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا Kemudian Al-Imam Adzabi juga berkomentar tentang Imam Daruqutni. Siapa itu Imam Daruqutni? Di antara perkataan Al-Imam Adzabi adalah lam yadkhul ar-rajul abadan. Orang ini tidak pernah selamanya masuk fi ilmil kalam. Dia tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Walal jidal. Dia tidak pernah melakukan jidal yang tercela. Wala khadha fi dhalik. Dan tidak melakukan yaitu berdalam-dalam dalam urusan jidal. Bal kana salafiyan. Bahkan Imam Daruqutni adalah seorang salafiyan, seorang salafi. قلت وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها كالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله الذي توفي سنة السادسة والثمانين بعد ثلاثمائة وألف للهجرة في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد وشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله في رسالته تنبيحات حمة ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wa jalla. Ya. Qultu aku katakan yaitu Syekh mualif kitab ini Syekh Abdul Salam Ibnu Salim As-Suhaimi beliau mengatakan wa fi asrinal hadir di zaman kita sekarang ini atlaqa hadhihi nisbah wa dhilqa wa dhilqa ulama afadil di zaman kita ini nisbat salaf atau lakop salafi itu dimutlakan kepada ulama yang sangat mulia yang kenal tamasuknya dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah wadab anha dan memberikan pembelaan pula wadab bi anha dan memberikan pembelaan pula kepada as-sunnah dia dikenal memegang sunnah dia dikenal membela sunnah itu membantah bid'ah bid'ah itu seperti kasyikh Abdurrahman Al-Muallimi Syekh Abdurrahman Al-Muallimi kemudian ya dalam kitabnya Al-Qaid ila Tashihil Aqaid itu <coughs> demikian pula Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qutwah seorang imam yang alim yang menjadi kutuah contoh teladan buat kita semuanya yaitu Abdul Aziz Ibn Abdil Abdullah Ibn Bas saya bin Bas dalam misalnya tanbihat tanbihatun hama ala bahu Muhammad alias Sobuni fi sifatillahi ta'ala dalam risalah beliau ini tentang masalah catatan penting atau peringatan penting apa yang ditulis oleh saya Muhammad Asabuni tentang masalah sifat Allah Ta'ala mereka atau beliau katakan di zaman kita ini nisbat pada salafi seperti Syekh kedua ini Syekh Abdurrahman atau saya Abdurrahman Al-Mu'allimi Syekh bin Bas juga mereka dimutlakan dengan istilah seorang salafi terus وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال ما تقول في من تسمى بسلفي والأثري هل هي تزكية فأجاب رحمه الله إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس مثل ما كان سلف يقولون فلان سلفي فلان أثري تزكية لابد منها تزكية واجبة انتهى Syekh bin Bas pernah ditanya Qasuila Syekhu Abdul Aziz Hada soal saya bimbas pernah ditanya dengan pertanyaan begini matakul fiman tusamma bisalafi wala thari hal iya apa pendapat anda ya syekh tentang orang yang mereka ini berlakop salafi bergelar salafi kemudian atau bergelar asari apakah ini merupakan menurut tazkiyah yang terlarang fajaba syekh rahimallahu taala saya menjawab idza kana sadiqan kalau dia betul-betul bosnya dia adalah seorang yang mengikuti mana salaf, mengikuti para ulama salaf ahlul athar annahu asariyun atau salafiyun la basa. Kalau memang betul-betul memang orang itu buktinya seperti itu, maka untuk mengatakan dia asari atau salafi la basa tidak tidak mengapa. Mislu makana salaf yaqulun Sebagaimana pula ya ini salaf yang mereka mengatakan fulan salafiyun. Fulan ini salafi. Fulanun athariyun. Fulan ini athari. Taskiyatun labudha minha. Ini tazkiyah yang tidak mengapa. Tazkiyatun wajibatun bahkan tazkiyah yang harus Tazkiyah yang labu taminha yang merupakan sebuah keharusan yang wajib bahkan kita semuanya seorang athari seorang salafi Artinya betul-betul praktek hidupnya dalam beragama itu dia orang-orang yang betul-betul ya ini uh, mengikuti manhaj salaf sehingga akidah mereka, ibadah mereka, dakwah mereka itu mencerminkan ya ini betul-betul seorang salafi athari yang dia berdiri di atas manhaj salaful ummah. Ini bukan tazkiyah kesombongan, tapi ini betul-betul menunjukkan dia adalah orang yang mengikuti manhaj salaf dan itu tidak mengapa. Bahkan kata beliau, ini tazkiyah yang wajib. Ibaratnya mengatakan saya seorang muslim Artinya saya seorang beragama dengan agama Islam Kitab dan sunnah Seperti yang diajarkan Nabi Dan dia praktekkan para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an Disingkat menjadi salafi Beliau nggak oh, ikhwan orang mengatakan saya seorang muslim yang berdasarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Alim jami'an dalam akidah, dakwah dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh disingkat namanya salafi intinya begitu artinya seorang salafi artinya seorang muslim yang mengikuti Quran dan Sunnah dengan paham para salabat dan Allah alim jami'an dengan kalimat singkat saya seorang salafi bukan maksudnya taskiyah bahwasanya dia adalah orang yang menunjukkan kesombongannya saya salafi seperti taskiyah saya ini mukmin yang khalis yang tidak ada kekurangannya bukan demikian Kalimat seperti saya mukmin itu seandainya adalah saya mukmin uh, insyaallah mukmin itu kalimat ini kalau dia menunjukkan keraguan dia kafir. Kalau dia dengan kalimat insyaallah saya mukmin karena dia berharap Mudah-mudahan amal saya, akidah saya, kemudian segala pemikiran saya mencerminkan saya seorang mukmin. Itu boleh. Tapi kalau dia insya Allah saya mukmin, kamu momen gak? Insya Allah. Kok insya Allah? Yang pasti nah, memastikan itu tazkiyah nggak boleh. Nggak boleh. Saya sama dengan saya wali Allah. Nggak boleh. Setiap mukmin wali Allah. Tapi mudah-mudahan saya mukmin, artinya mudah-mudahan saya orang yang betul-betul mempraktekkan nilai-nilai keimanan. Saya mukmin, saya salafi, saya athari, itu kalimatnya kurang lebih seperti itu. Intinya ini sekedar istilah untuk menunjukkan hakikat dia beragama seperti itu. Tentunya villa juga membawa gelar seperti ini atau menunjukkan identitas saya salafi athari alusuna wal jamaah atau semisalnya itu itu seandainya kita butuhkan itu kita tampilkan kalau enggak ya enggak perlu tapi prakteknya harus salafi contoh mamanya <clears throat> antum dakwah ke kampung pelosok Deso orang nggak tahu kecuali Islam kafir Buddha Hindu lalu anda mengatakan saya salafi opo kui mas salafi sehingga menjadi fitnah buat orang ketika tidak mengenal istilah itu yang penting praktek antum ketika beragama itu adalah Quran Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah ini dimunculkan ketika ada kebutuhan untuk menunjukkan identitas yang jelas sehingga terbedakan dengan firakudalah antum di tengah-tengah jamaah tablik, hizbut tahrir atau di tengah sufi segala macam yang macam-macam memiliki manhas yang sangat aneh-aneh, antum bisa katakan saya salafi. Orang tahu saya ini meta beragamanya dengan model salaf. Tidak masuk sufi, tidak aklani, tidak haroki, tidak punya pemikiran yang macam-macam, salafi. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan nggak perlu karena hanya akan menimbulkan fitnah saja terus والشيخ العالم العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه Ini mana tadi? Halaman 49 <coughs> Yang mana? Yang paragraf ketiga halaman 49. Iya terus. Fi kitabih Mukhtasar Mukhtasarul Ulu wa muqaddimatihi li syarhil aqidati tahawiyah wa kitabih Tawassul. Ya, demikian pula Syekh Alim Al-Almah Muhammad Nasiruddin al Albani rahimallahu taala dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Ulu kemudian muqaddimah Saro Akidah Tohawiyah beliau memberikan mukadimah dan juga dalam kitab beliau Tawasul maka beliau juga menyebutkan dengan ungkapan ini salaf terus والشيخ اللامة صالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة صفحة الثالثة بعد مئة سئل ما هي سلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها فقال السلفية هي سير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج Demikian pula ketika Syekh Saleh Al-Fauzan beliau ditanya dalam kitab beliau Al-Ajufiyah Al-Mufidah beliau ditanya ya salafiyah apa itu saya ya saya apa itu as-salafiyah wahal yajibu suluk manhajiha wa tamassuk apakah wajib untuk yaitu berjalan dengan manhat salaf dan berpegang teguh dengannya apa kata saya as salafiyah tu hiya as-sairu ala salaf min as wa tabi'in wal qurun al-mufaddalah fil aqidah wal fahmi wa suluk. Adapun salafi adalah ini perjalanan atau berjalan ala manhajis salaf. Berjalan di atas manhaj salaf. Yang salaf itu adalah minas sahabah dari kalangan para sahabat tabi'in dan Qurun yang tiga al-mufaddalah atayin sahabat tabi'in tabi tabi'in dalam perkara akidah, pemahaman, suluk maka semuanya ini dia berada di atas manhat salaf bukan akidahnya ini umpamanya As'ari kemudian pemahamannya eh, ahlul kalam suluknya sufi ini namanya membuat ramuan sendiri lalu kemudian dikatakan ini ahlus sunnah wal jamaah wa yajibu alal muslim sulukun hadzal man suluk man manhaj dan wajib bagi setiap muslim dia untuk berjalan di atas manhaj ini ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن ناصر فقيه في كتابه الفتح المبين برد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين demikian juga ini Syekh Al-Fadil Ali bin Nasir Faqihi dalam kitabnya Al-Fathul Mubin biraddi ala naqdi Abdullah Al-Ghumari di kitabi Al-Arba'in ini bantahan beliau kepada ini Abdullah Al-Ghumari Beliau diantaranya menegaskan juga tentang masalah ini nisbat kepada manhaj salaf. فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين وأن المقصود بذلك هو من صار على منهاج السلف وطريقتهم وقد Ya. عد Demikian pula para a'immah al-fadil dari kalangan ahlul ilmi dan yang lainnya yang mereka ini lam yarau baksan fi itlaqi laqab salafi atau salafiyah atau salafiyin yang mereka memandang semuanya memandang tidak mengapa untuk dia berlakop salafi atau salafiyah atau salafiyin yang dimaksudkan dengan lakob-lakob ini adalah huwa mansara alaman haji salaf wa tariqatihim yaitu orang mereka berjalan di atas mana salaf dan berjalan di atas tariqahnya para salaf terus وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة sebagian para penulis kontemporer pokok ada mereka telah menganggap bahasanya <coughs> orang-orang yang mereka itu menisbatkan pada salaf itu dianggapnya mereka adalah pengikut imam tertentu pengikut imam tertentu sehingga mereka tidak ini tidak memperjelas bahwa <laughs> dianggapnya salaf itu seperti hisbiyah itu mengikuti madhab tertentu imam tertentu kemudian kelompok tertentu tidak mereka gambarkan salaf itu adalah sebuah manhaj di mana beragama itu dengan mengikuti para sahabat, tabiin, tabi tabiin dan imam-imam sunnah. Ini adalah sebagian komentarnya para penulis kontemporer. Mereka dalam berbicara tentang masalah ini salaf, salafi atau salafiyun. وقد أدى بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم كمحمد أبي زهرة ومصطفى الشقة ومحمد بن سعيد البوطي وغيرهم وعدوها طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم Ya, penulis kontemporer itu seperti diantaranya Muhammad Abi Zahra, kemudian Mustafa As Asyikbah, kemudian Muhammad bin Said Al-Buti Syah Al-Buti Ramadan Al eh, Said Al-Buti kemudian juga yang lain-lainnya yang mereka itu menganggap bahwa Salafiyah itu adalah kelompok tertentu yang dikenal dengan nama itu ini cah salafi artinya kelompok salafi sehingga maksudnya kelompok khusus kelompok yang mereka umpamanya kelompok wong pukung salafi sehingga dikesankan kelompok khusus sama dengan kalau ini eh, kalau ini kelompok ini, ini kelompok ini, ini kelompok ini, ini kelompok ini. Sehingga digambarkan ini juga nggak beda dengan yang lainnya. Intinya begitu. Intinya digambarkan ini kelompok tertentu dengan nama salaf yang punya ciri khas ini begini. Sehingga terkesan ini adalah sama dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Hanya kalau ini modelnya begini, ini modelnya begini, yang ini begini, tidak tergambar bahwa kelompok salafi ini artinya orang yang mereka beragam betul-betul ingin mengembalikan pada Quran dan Sunnah dengan peman para salaful ummah, sahabat, tabiin, tabi tabiin dan seterus dan seterusnya. Ini yang digambarkan oleh para penulis kontemporer sehingga salafiyah seakan-akan merupakan hisbiyah tersendiri. وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل تجددت على عهد ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب Ya mereka mengisyaratkan dengan ini perkembangan tarikh perjalanan pertanyaan tarikh sejarah perjalanan kelompok salafi ini di mana salaf yang ada itu kelanjutan dari madrasah Imam Ahmad bin Hambal kemudian diperbarui lagi oleh Ibnu Taimiyah perbarui lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab mereka menyangka wazamu anna salafiyin hum alladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab sehingga salafi itu digambarkan menurut sangkaan mereka ini kelompok tertentu dengan nama salafi sehingga pengikut imam tertentu atau kelompok tertentu sehingga mereka menamai dirinya dengan salafi yang akhirnya merupakan sama juga dengan adanya hizbi mereka mensejajarkan salafi dengan kelompok-kelompok yang ada ومنهم من يعد المذهب السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي كالدكتور محمد محمد سعيد رمضان البوطي demikian juga Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Beliau menganggap salafiyah itu adalah marhalah zamannya. Ini marhalah zamannya, hanya terbatas pada zaman tertentu. Zaman salaf sudah berlalu nggak ada. Sekarang nggak ada salaf. Yang ada zaman salaf itu ya hanya sahabat, tabiin, tabi tabiin, kurm fadalah. Maka sekarang ini nggak ada orang salaf nggak ada. Yang ada sahabatlah zaman dulu. Sekarang semuanya kholaf. Kalau ada orang mengatakan salaf hanya ngaku-ngaku aja intinya mereka ingin menggiring seperti itu sehingga oh, menggambarkan pada orang tidak ada kewajiban untuk bermanhat atau masuk salafi karena salaf itu kelompok tertentu punya pimpinan tertentu mereka berimam tertentu nesot pada orang tertentu sehingga dianggapnya sama dengan kelompok-kelompok yang lainnya maka mereka ingin musyawar bareng mana kelompok salafi kok nggak hadir sehingga dianggap sama sejajar dengan kelompok-kelompok yang lainnya sehingga mengesankan bahwa ini merupakan kelompok dengan pemikiran ini baru lain dengan yang lain-lainnya tapi tidak ada sedikit pun kesan setiap kita wajib untuk menjadi salafi. Terus وسواء صح أن دعاة العودة إلى مذهب سلفي هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى أصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو على إطلاق هذا اللقب عليهم وأقل ما يقال في جواز تلقب بذلك والانتساب إليه أنه استلاه ولا مشاحة في الاستلاه Kemudian wasawaan doa tal audah ilamat madhab salaf hum aladina atlaqu ala anfusihim hadal qab. Sama halnya juga ini benar orang mereka mengajak kepada kembali kepada madhab dasal mengajak kembali kepada madhab salaf mereka adalah orang-orang yang mereka mengitlakan kepada diri mereka dengan lakop ini. Ini salafiyah dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada kembali kepada generasi salaf. Am atlaqahu alaihim khairuhum atau orang lain mengenal atau orang lain memberikan laku pada ini oh, orang itu orang salafi. Summa urifu bih kemudian mereka dikenal dengan lakab itu fa innahu lam yu'raf min al-aimatil mutaqaddimin min ahli sunnah au man tabi'ahum alaman hajim ila asrinal hadir tidak dikenal dari kalangan imam-imam terdahulu dari kalangan imam al-sunnah dan orang yang mengikuti mereka dalam manhajnya sampai pada hari ini man angkar alihim dalika au alat litlaki hadalakom alihim tidak ada yang mengingkari tentang lakop-lakop salafi nggak ada semuanya mereka meridhoi dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang dengan lakop itu wa aqallu ma yuqal fi jawazi talaqu bidzalik wal intisab ilaihi anna istilah wala wala masakha fil istilah dan paling ke, paling ringannya paling tidaknya <coughs> yakni mereka membolehkan tentang intisab pada yakni salaf ini tidak ada seorang pun yang mereka itu yaitu melarang tentang penisbatan kepada yakni salaf sehingga tidak seorang pun yang mereka melarangnya bahkan mereka semuanya membolehkan dengan lakab-lakab salaf tersebut ini adalah para imam-imam al-sunnah dari zaman awal sampai sekarang mereka orang yang sangat mengenal bahwa menjadi seorang salafis sebuah kewajiban karena sungguhnya itu adalah kembali kepada Islam yang murni yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang faham tidak akan tidak ada yang mengingkarinya. Adapun yang mengingkarinya mereka itu menganggap kelompok salaf ini kelompok khusus, gerakan khusus, pemikiran khusus yang seakan-akan tidak ada hubungan dengan mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Demikian. Terus. ثم إن العبرة هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من صار على منهج السلف الصالح وتبع طريقتهم فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بسلفية أو بأهل السنة كما تقدم Ya kemudian innal ibrah hiya bil haqaiq wal maani laysat bil alfaz menilai sebuah perkara itu dengan hakikatnya bukan dengan lafat-lafatnya ada orang sekarang menamai dirinya dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyah tapi ketika dilihat isinya ada bid'ah, ada syirik, ada segala macam di situ. Tentu nama ini akhirnya sekedar nama, Masa ala asa al salafiyah al sunnah wal jamaah isinya kemudian mengagungkan kuburan, meminta kepada wali, kemudian melakukan berbagai macam praktek syirik, perdukunan dan semisalnya yang bertentangan dengan semua sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menamai dengan alusunah wal jamaah terus kemana nisbat nama ini sehingga itu sekedar nama yang penting dilihat adalah hakikatnya Betul enggak hakikatnya itu adalah betul-betul nisbat kepada ini para salaf sehingga bukan sekedar melihat namanya tersebut. Waqat taqaddam min al-ma'ani ma yadullu ala anal maqsud bidzalika huwa man sara ala manhaj salaf as-salih. Dan telah berlalu bahwasanya makna orang bermanhaj salaf adalah di sana ada orang yang mereka berjalan betul-betul berjalan di atas manhaj salafus salih dan mengikuti tarekah mereka fala yakunu hunaka atna uh, farkin baina sasami bisalafiyah au bi sunnah kama taqaddam sehingga tidak ada perbedaan sama sekali penamaan antara salafiyah dengan alusunah hakikat mereka sama tidak berbeda sama sekali ada orang mereka ingin membedakan juga antara nama Taifal mansurah Al-Sunnah Jamaah. Kalau Al-Sunnah Jamaah itu adalah umum, umum muslimin secara umum. Kalau Taifal mansurah kelompok khusus yang mereka berjihad di medan perang. Mereka Taifal mansurah Pembedaan seperti ini juga tidak dikenal para ulama. Para ulama mengenal sama menyebutkan Taifal mansurah Al-Sunnah Jamaah, Firqatun Najiyah, Alul Hadis, Alul Hathar, semuanya dengan makna yang sama. Kita ganti pembahasan berikutnya bab dzikru ba'dil adillah adala ala wujubi tiba'i salaf as-salih wal sumu tabi'in assalamualaikum. ilaikum qala al-hafizahullah Rabi'an dzikru ba'dil adillati dalati ala wujubi tibai salafi salih wa luzumi madhhabihim qala Allah ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai faqad amarana Allah ta'ala azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iktifai atharihim wa suluki manhajihim Sekarang beliau membawakan beberapa dalil Sebagian dari dalil yang menunjukkan tentang wujub wajibnya wujub tiba salaf ala wujub tiba salaf saleh tentang wajibnya mengikuti salafus saleh dan iltizam dan komitmen dengan madhab salaf yang pertama beliau bawakan firman Allah Ta'ala Wattabi sabila man anaba ilayya dan ikutilah jalannya orang mereka kembali kepadaku Fakat amaran Allah bitibai sa, bitibai sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallam fai atharihim wasulu kiman hajihim dan menempuh eh, jejak mereka dan mengikuti yaitu manhaj mereka. Al Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan setelah menyebutkan ayat di atas wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Semua para sahabat adalah orang yang mereka kembali kepada Allah Ta'ala tidak ada seorang sahabat pun yang mereka tidak masuk dalam kelompok ini man anaba ilayya semuanya adalah munibun ilallah fayajibu itibau sabili maka wajib mengikuti ini jalannya para sahabat wa aqwali wa tiqadati min akbari sabili wa aqwaluhu wa tiqadatuhu min akbari sabili perkataannya, etikotnya atau perkataannya, akidah-akidahnya adalah sebesar-besar jalan yang wajib kita tempuh karena ini akan mengantarkan kepada Allah dan al-haq. Wahdaran Allah dan Allah memperingatkan kita min mukhalafati sabilihim dengan menyelisih manat atau jalan mereka wa tawadda subhanahu mukhalifah mukhalifahum bijanam dan Allah mengancam orang menyelisihnya dengan janan Terus lanjutkan. فقال تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا Ya ayat ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang mereka menyelisih jalan para salaf. Ancaman Allah kepada orang mereka menyelisih dengan jahanam. Dengan Allah menegaskan, "Wa may yushaqiqir rasula mimba di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusri jahannam wa sa'at masira barang siapa yang mereka mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya mukminin akan kami palingkan kemana dia berpaling akan kami lemparkan mereka ke jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali ini adalah ancaman kepada para penyelisih serta eh, jalannya para salaf yaitu wayat tabi ghaira sabilil mukminin. Mereka mengikuti selain jalannya kaum mukminin, jadi mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat karena al mukminun yang pertama kali berhak menyandang gelar mukminin adalah para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Dan semua selain sahabat keridoannya mengikuti apabila mereka mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Terus berikutnya. Wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan wa a'adda lahum thawab al-azim faqala ta'ala wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada al-fawz al azim Demikian pula ayat ini yang telah kita lewati juga as sabiqunal awwalun Mereka adalah kalangan muhajirin, ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah akan Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah Taala dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itulah kebahagiaan kebahagiaan keberuntungan yang sangat besar di sini Allah bagaimana memberikan tazkiyah kepada muajirin kepada ansar dan mereka diridhai oleh Allah dan orang yang ingin diridhai pula hendaknya masuk kelompok yang ketiga yaitu walladzina tabauhum bi mengikuti mereka dengan cara yang baik apabila tidak maka mereka pun tidak akan masuk dalam kelompok orang yang diridhai oleh Allah taala terus وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة ورضوان sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala itu mengancam orang yang mengikuti selain jalannya mukminin dengan jahanam maka Allah telah menjanjikan kepada pengikut jalan para sahabat dengan jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده Adapun hadis di bawah ini adalah perintah Nabi kepada umatnya agar mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa Rasulullah al-Mahdin. فقال صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود Ya, udah kita lewati lagi. Udah kita terangkan dan udah kita bahas, kita lewati terus. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث يا ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد Ya, hadis juga eh, demikian pula hadis yang Nabi mensifati al-firqatun najiyah dengan itu ma'ana alaihi washabi. Ma'ana alaihi al-yauma washabi. Mereka adalah orang mereka beragama dengan agama yang aku sekarang lakukan dan para sahabatku tunaikan. Maka barang siapa yang mereka itu seperti keadaan para sahabat Nabi, mereka adalah Afrikatun Najiyah. Orang menyelisih para sahabat Nabi, maka mereka yakni eh, termasuk ahlul wa'id min ahlul wa'id orang diancam oleh Allah dengan anar وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "اب- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ittabi'u اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم Ibnu Mas'ud Beliau mengatakan ittabi'u jadilah orang yang kalian itiba ikutilah wala wala tabtadi'u jangan kamu membuat-buat bid'ah faqad kufitum dengan cara seperti itu telah cukuplah Anda di atas jalan yang hak, jalan yang benar karena Allah telah sempurnakan agama ini kita diperintahkan yang sekedar itiba mempelajari dengan baik benar apa yang Allah turunkan dan jangan membuat kreasi-kreasi baru dalam agama. وقال إنا نقتدي ولا نبتدئ ونتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأثر Demikian pula perkataan Ibnu Mas'ud, "Inna naqtadi wala nabtadi." Kami adalah orang yang iktida. Yakni orang yang mengikuti mengikuti para salaf wala nabtadi dan tidak membuat yakni bid'ah membuat perkara-perkara yang baru wa natabi wala nabtadi kami orang itiba bukan orang yang membuat melakukan bid'ah wala nadilla ma tamassakna bil athar dan selama kami seperti ini iktida ittiba maka kami tidak akan sesat selamanya selama kami berpegang, berpegang teguh dengan athar وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة أبي بن كعب أبي بن كعب dengan Abdullah bin Ubay apanya ini kawan? Ubay bin Kaab dengan Abdullah bin Ubay apanya? Saudara kembar atau kakak beradik atau hubungan famili apanya? Hah? Apanya? Apanya, Bang? Apanya? Abdullah bin Ubay dengan Ubay bin Kaab. Apanya coba ikon? Abdullah bin Ubay dan Ubay bin Kaab apanya? Eh? Apanya antum? Apa? Gak ada hubungan. Hubungannya baik-baik aja. Ayah dan anak. Apa ayah dan anak? Siapa yang ayah dan anak? Abdullah bin Ubay dan Ubay bin Kaab gak ada hubungan nasab yang satunya gembong munafikin, yang satunya ulama di kalangan para sahabat yang Nabi rekomendasikan untuk belajar Quran kepada Ubay bin Ka'ab. <clears throat> Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan alaikum bisabil wa sunnah wajib atas kalian untuk di atas sabil di atas jalan dan di atas sunnah fa laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin tidaklah seorang hamba dia di atas jalan yang lurus di atas sunnah zakara rahman lalu dia mengingat Allah yang maha rahman fafadat aynah lalu matanya kedua matanya mengalirkan air mata khas min khasyatillah disebabkan rasa takutnya kepada Allah taala fatamas sahunar lalu dia disentuh neraka abadan selamanya enggak akan pernah tidak akan disentuh neraka orang yang matanya menangis karena Allah, ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna iqtisadan fis sunnah wa khairin sesungguhnya sederhana di atas sunnah dan di atas kebaikan itu khairun lebih baik min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin dibandingkan dengan bersungguh-sungguh dalam jalan yang berselisih dengan kebenaran dan jalan yang berselisih dengan sunnah antum mengerjakan soal 10 dikasih dua lembar folio dijawab semuanya bolak balik bolak balik full dua empat lembar halaman folio sampai kemeringat kembrobias waktunya habis tetapi semua jawabannya salah dengan menjawabnya sederhananya ceret ceret ceret ceret ceret benar semuanya nilainya yang mana yang bagus Hah? irit waktu irit tenaga irit jawaban tapi benar semuanya mana yang akan mendapatkan nilai ikhwan yang benarlah walaupun dia jawabnya dua lembar sepuluh pula balik tapi salah semuanya ndoknya tambah gede ndolnya tambah gede nggak ada nilainya sama sekali sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan ya ini dia bersungguh-sungguh kemeringat kemberobias Fol-polan, waktunya habis, hartanya ludes, tapi di atas beda. Terus وقال أبو Abu Aliyah بالأمر bil الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا an Kata Abu Aliyah beliau mengatakan alaikum bil asa bil amril awal wajib bagi kalian untuk berada di atas perkaranya generasi pertama yaitu para sahabat Nabi. Alladzi kanu alaihi qabla ayaftariqu yang mereka itu belum terjadi iftirak ini belum terjadi perpecahan, belum ada mengingkari takdir, belum ada yang mereka mencela sahabat, belum ada yang mereka menjadi uh, eh, menyadarkan sifat, menolak sifat, mentakwil, belum ada semuanya. Masih mereka itu di atas kesatuan agama yang diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib hendaknya kalian berada di atas generasi pertama itu. Terus وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وكل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم Al-Auza'i beliau mengatakan Imam Za'i isbir nafsak ala sunnah hendaknya kalian bersabar di atas sunnah sabarkan diri anda di atas sunnah Wakif haitsu waqafal qaum. berhentilah di mana ini kaum berhenti wakul bima kaulu berkatalah atau berpendapatlah dengan pendapat mereka wakufa ama kafu anhu dan tahanlah diri anda sebagaimana mereka menahan dari sebuah perkara wasluk sabila salafika saleh dan tempuhlah jalannya salafus saleh Fainnahu innahu <clears throat> yasau kama wasyahum karena sungguhnya Coba ini kesungguhnya mereka itu telah mencukupkan apa yang mencukupkan ini karena sungguhnya mereka telah mencukupi anda dengan apa yang mencukupi mereka sehingga jangan aneh-aneh atau jangan yaitu ngelancangi mereka jangan lancang terhadap mereka apa yang mereka berhenti berhentilah apa yang mereka berpendapat berpendapatlah dengan pendapat mereka Kemudian sabarkan diri anda di atas sunnah dan jangan terpengaruh dengan banyaknya pelaku bid'ah atau orang-orang mereka menyimpang dari jadi sunnah. Terus وقال أيضا عليك بآثار من سلف وإن رفض وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول Demikian pula kata Imam Zai, alaika bi athari man salaf. wajib bagi anda untuk menempuh jalannya para salaf di atas asar salaf walaupun manusia menolak anda anda ditolak anda dianggap orang aneh nggak mau melakukan ini itu ini itu sudah mendarah mendaging kebiasaan masyarakat sudah berpuluh tahun sehingga ada dianggap orang yang aneh hingga ditolak oleh masyarakat bahkan mungkin jadi diusir rumahnya dibakar atau dimusuhi dengan pemusuhan yang sengit wa iyyaka wara dan hati-hatilah Anda wa ara arrijal dengan aroknya para dengan pemikiran-pemikirannya para tokoh-tokoh yang menyimpang wa in zahrafu lakal qaul sekalipun mereka itu menghias-hiasi perkataan perkataannya bagus sangat indah sangat menarik perkataan yang betul-betul seakan-akan penuh dengan menakjubkan jangan tertipu dengan ya ini perkataan pemikiran pendapat yang menyimpang walaupun kelihatannya dipermak sangat indah وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع Ya demikianlah perkataan Imam yang telah sudah lalu perkataan beliau Pokok-pokok sunnah bagi kami adalah berpegang teguh apa yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah, bid'ah. Wa mazal al ulama min a'immati sunnah jailan ba'da jailin yad'una ila tiba'i salafi salih wal iktida'i bihim wa suluki tariqihim wa tiba'i atharihim. Wa mazal al ulama' min a'immati sunnah jailan ba'da jailin dan ulama-ulama sunnah imam-imam sunnah dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti dari generasi ke generasi mereka itu yad'una ila tibai salafis saleh senantiasa menyeru mendakwahkan untuk mengikuti salafus saleh wal iqtida bihim dan bermencontoh meniru berteladan kepada mereka demikian pula wasulu tariqihim menempuh jalan mereka wattibai asarihim dan mengikuti asar asar mereka sampai jam berapa? Ya. Jam berapa sampai jam berapa 14.30 Udah satu bab lagi namanya daurah kita antum pokoknya dibacakan aja yang penting antum sudah melewati kitab ini dari awal sampai akhir kemudian bisa mengambil intisarinya perlu dibaca semuanya nanti mengulangi antum ulangi lagi per paragraf di eh, sedikit sedikit uh, demi sedikit sengaja pokoknya dibaca semuanya antum yang penting udah pernah melewati dan bisa mengambil faidah-faidah dari perbab yang ada. Antum bisa melewati dari bab perbab itu kemudian ambil intinya, intinya, intinya, intinya, intinya itu udah cukup. Nanti ada pun mau detail lagi, ulangi lagi. Ini yang penting kita melewati semuanya dari bab yang ada di sini. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khamisan manhajus salafi fil aqidah يتلخص منهجهم فيما يلي الأول حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح الثاني ya Manhaj salaf fil akidah sekarang pembicaraan manhaj salaf dalam masalah akidah. Bagaimana salaf dalam perkara masalah akidah? Ya khas teringkaskan manhat mereka itu dalam poin-poin berikut ini. Satu, hasruhum masdari talaki fi babil itiqad ala kitab wa sunnati Rasulullah. Mereka membatasi masdar talakinya yaitu <clears throat> sumber pengambilan ilmu dalam perkara akidah yaitu semata-mata hanya terbatas pada kitab dan sunnah dengan pemahaman ini terhadap nas tersebut mamanya para salafus saleh ini mengambil etikaf sumbernya ke sana adapun yang lainnya ada yang dari mimpi-mimpi sehingga mimpi ketemu Nabi mimpi apa yang dia dapatkan mimpi ditulis disebarkan dijadikan eh, sebagai aliran baru rata-rata semua para sufi mereka acaranya disandarkan kepada mimpi mereka ketemu Nabi atau ketemu Nabi dalam keadaan bangun, kemudian mereka tulis sebagai ajaran tarekat sufia. Sehingga masing-masing disebut kepada pendirinya Rifaiyah, Naksabandiyah, kemudian Sadaliyah dan seterusnya. Antum juga bisa antum juga bisa membuat tarekat sendiri. mimpi ketemu Nabi, kemudian diiklankan membuat ajaran sendiri tarekat antum. Terus الثاني احتجاجهم بسنة صحيحة في العقيدة وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا Yang kedua, Ahlussunnah dalam masalah akidah berhujah dengan hadis yang sunnah yang sahihah walaupun itu adalah hadis ahad. Akan tapi kalau itu hadis yang sahih maka dipakai untuk ya ini hujah walaupun dalam perkara akidah. tidak mesti mutawatir hadis yang ahad itu ini hadis yang diriwayatkan kurang dari 10 1 sampai kira-kira 9 itu maksudnya adalah ahad kemudian di atasnya adalah mutawatir yang mutawatir tidak celah untuk berdosa sangat kecil sekali ah, hadis apabila sahih, ahad atau mutawatir, maka semuanya diambil oleh sunnah sebagai hujah dalam masalah akidah sekalipun. Adapun seperti Hizbut Tahrir diantaranya, mereka tidak menjadikan hadis akad sebagai hujah dalam masalah akidah dan yang lain-lainnya. Terus. Asalis التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها ya. Kemudian at-taslim berserah diri. Berserah diri dengan wahyu. Allah memberitakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah melihat, Allah mendengar, Allah turun ke langit dunia. Semuanya taslim. Benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah, dibenarkan semuanya. Wa adamu raddihi bil akli, tidak menolak dengan akalnya. Orang-orang yang mereka itu baik itu mentahrib atau mentaktil itu semuanya karena akal. Jahmiyah, mutazila, Asyaira berangkatnya satu, berangkat dari arok, dari akal mereka. Hanya akalnya Jahmiyah menolak semua nama sifat, akalnya Mu'tazilah menolak semua nama, menetapkan menolak semua sifat, menetapkan nama. Akalnya asairah menetapkan semua nama, menetapkan sebagian sifat, menolak atau mentahrif atau mentakwil sebagian sifat yang lainnya. Satu berangkat dari eh, setar yang sama, mendahulukan akal. Tapi hasilnya seperti tadi. alusuna taslim dan tidak membantah wadamul khawf fil umur al ghaibiyah dan tidak berdalam-dalam membicarakan perkara ghaibiyah yang bukan majal akal Allah tidak majal lil akli fiha yang akal tidak punya ya ini tidak punya kuasa dalam perkara itu bukan wilayah akal sesuatu yang gaib semuanya akal nggak bisa masuk ke situ sekarang umpamanya ini ada kamar ini antum jenius berapa otaknya atau berapa IQ-nya jenius nah, orang atau sakit 250 ada orang IQ-nya 250 sangat jenius super jenius kira-kira walaupun jeniusnya kayak apa dia belum pernah masuk kamar ini suruh nyebutkan isinya apa segala macam bisa nggak kira-kira hanya terbatas tembok saja Bagaimana kalau kemudian bicara tentang Allah, surga, neraka, segala macam Lalu semata dengan akalnya maka ketika akal bekerja di luar wilayahnya itu akan kelihatan gobloknya, bodohnya, lemahnya, segala macamnya. Kalau akal bicara atau akal bekerja di wilayahnya akan kelihatan luar biasa, akan kelihatan hebat. Tapi begitu dia ini bekerja di luar bidangnya, maka akan kelihatan gak karuan. Profesor fisika, kimia atau tentang antariksa terus suruh bicara tanduran pertanian gimana kelihatan gobloknya nanti ikhwan bukan bidangnya dia jangan ditaruh di situ dia akan kelihatan hebat ketika bicara bicara tentang hal-hal yang menjadi bidang dia akal manusia juga demikian maka orang-orang filsafat ketika sudah bicara tentang Allah kaya wong edan ngomiang gak karuan teorinya kemana-mana karena memang bukan bidaknya akal dia bicara tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala terus الرابع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة Adamul khawf fi ilmi kalam wal falsafah. Mereka tidak tenggelam dalam pembicaraan berdalam-dalam ilmu kalam, ilmu falsafah. Kecuali untuk membantah mereka. Syekhul Islam beliau ketika harus debat dengan alul kalam, beliau lebih menguasai tentang kawaid kaidah-kaidah ilmu kalam untuk menghadapi orang ahli kalam sehingga betul-betul beliau yakin akan bisa mengalahkan alul kalam dalam debatnya kepada atau dengan alul kalam karena ada kebutuhan untuk menguasai mereka sehingga tahu kelemahan-kelemahannya di mana alul kalam itu tapi berbicara berbicara tentang masalah-masalah agama perkara yang gaib segala macamnya maka salaf ini menjauhi tentang ilmu kalam ketika nggak ada kebutuhan sama sekali terus al-khamis rafdu ta'wil al-batil menolak takwil yang batil ada takwil yang benar, atau takwil yang batil. Takwil yang batil dia tolak sebagaimana takwil-takwil terhadap eh, sifat-sifat Allah. As-sadis al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Ia mengumpulkan semua nusus mengumpulkan semua nas-nas dalam satu masalah. Ketika akan membahas satu permasalahan, semua nas yang ada dikumpulkan sehingga baru mengambil kesimpulan tentang sebuah permasalahan. Adapun al bidah mereka menolak sebagian nas, menetapkan sebagian nas, qadariyah semua ayatnya Jabriyah disembunyikan. Jabriyah semua ayatnya qadariyah disembunyikan. Sehingga seakan-akan ada kapling-kapling ayat yang cocok dengan dia diambil yang tidak cocok kemudian ditolak. sunnah mengumpulkan semua nas untuk membahas suatu permasalahan. Terus فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الأهواء والشبه فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب Akidah ini ikhwan filah mustaqatun Dia bersumber dari mata air yang sofi, mata air yang jernih. Apa itu? Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW jauh dari ahwa dan subha jauh dari hawa nafsu dan subah kesamaran-kesamaran mereka ini al-mutamassik berpegang teguh dengan sunnah-sunnah ini Quran dan sunnah mereka mu'adzimah li nususil kitab wa sunnah mengagungkan yakni nas-nas kitab dan sunnah karena sungguhnya mereka tahu bahwa anna kullama fiha haqqun wa sawab semua yang ada di kitab dan sunnah adalah perkara yang semata-mata adalah ini kebenaran terus قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك fatamruku من din fatakhruju من islam fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul وأهله wa sawadul al wa Ya berkata Imam al ikhwan wa'lam mudah-mudahan anda senantiasa dirahmati oleh Allah taala An-Nadina Innama ja'a min kibalillah agama itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lam yudha ala uquli rijal wa araihim tidak diletakkan di atas akal dan pemikiran-pemikiran manusia wa ilmuhu indallah wa inda rasuli ilmu agama itu adalah di sisi Allah dan di sisi rasulnya sehingga bicara agama kalau Allah kalau rasul kalau Allah kalau rasul fala tatabi syai'an bihawaka maka jangan sekali-kali Anda mengikuti hawa nafsu dalam perkara agama sedikit pun akan menjadikan kalian rusak agama Anda. Ini akan lepas, Anda akan lepas dari agama Anda. Anda akan keluar dari Islam. Sesungguhnya tidak ada hujah bagi Anda ketika Anda tidak beragama dengan kitab dan sunnah, tapi beragama dengan hawa nafsu dan arah. Fakat bayana Rasulullah karena sungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya tentang sunnah menjelaskannya kepada para sahabat dan mereka ada al-jamaah mereka sautul aqdam sehingga sautul aqdam itu adalah al-haq wa ahlu kebenaran dan para yakni pelaku kebenaran, sahabat dan ilmu yang dia terima dari Nabi. Sehingga Sautul Aqdam adalah al-haq dan para pelakunya. Terus وقد قال قبل ذلك رحمه الله في صفحة الخامسة وستين من كتاب شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة Berkata pula beliau dalam kitabnya Sarh Sunnah al ini al Imam Al Barbahari wal asas alat tubna alaihi al jamaah Pondasinya jamaah itu siapa? Jamaah itu dibangun di atas pondasi itu pondasinya adalah ashabu Muhammadin, yaitu sahabatnya Muhammad, sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka lah alusunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat, maka dia telah sesat dan membuat bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sehingga alusunnah itu pondasinya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an terus وقال أي الإمام البربهاري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع Ya, kemudian beliau juga menerangkan <coughs> membawakan perkataan Umar bin Khattab, la udra li ahadin. Tidak ada udur bagi seseorang yang dia berada dalam kesesatan sedangkan dia sangka kesesatan itu petunjuk. wala fi tarokahu dan tidak ada udur bagi dia dia meninggalkan petunjuk sedangkan dia sangka meninggalkan petunjuk itu adalah kesesatan Sianggap anggap itu sesat sehingga dia tinggalkan padahal itu petunjuk tidak ada udur bagi orang seperti itu faqad buyinat al umur segala perkara telah dijelaskan oleh nabi dan telah ditegakkan hujah dan telah dipangkas segala udur Wadalika anna sunnah wal jamaah dan sesungguhnya sunnah dan jamaah qat'ah kama amrodin telah menetapkan perkara-perkara agama secara keseluruhan wa alinas linas wa linas fa'alan nas al-itiba dan nabi pun telah menjelaskan yakni kepada manusia tentang Al-Qur'an dengan sunnahnya maka bagi manusia wajib untuk itiba demikian perkataan beliau ikhwan kita cukup sekian insyaallah kita lanjutkan bahasan pada besok pagi jam setengah delapan kita masuk setengah delapan insyaallah sampai untuhur demikian ikhwan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh